Terkhusus di saat ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberi kemuliaan besar kepada kita. Kemuliaan berada dalam majlis ilmu. Kemuliaan berada di rumah dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala untuk saling mempelajari kitab Allah yang dengannya kita mengharapkan kita yang dimaksudkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadisnya. Beliau bersabda, "Majtama'a qaum fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasuna bainahum." إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وخفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام Nabi bersabda tidaklah sebuah kaum Tidaklah sekelompok manusia berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah. Yatluna kitab Allah. Mereka membaca kitab Allah. Wa yatadarasuna bainahum. Kemudian saling mempelajari kitab Allah. kecuali pasti para malaikat akan menaunginya dengan sayap-sayapnya. Dan mereka akan dilingkup oleh suasana as-sakinah, ketenangan. Serta rahmat Allah subhanahu wa ta'ala mereka rasakan. Wa dzakarahumullahu inda dan Allah akan menyebut-nyebutnya dalam majlis yang ada di sisinya. Kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga majlis kita ini adalah majlis yang mendapatkan kemuliaan-kemuliaan yang dimaksudkan dalam hadis ini. Tentunya setiap kemuliaan harus didasari oleh keikhlasan. Karena itu mari kita ikhlaskan niat kita. Untuk apa kita hadir di tempat ini? apa yang akan kita ingin capai. Luruskan niat kita. Murnikan harapan hanya mengharapkan ridha Allah. Wajahnya. Mengharapkan akhirat. Luruskan niat karena ingin memperbaiki tauhid selamat dari syirik ingin selamat dari penyakit-penyakit hati, apalagi hasad. Sebagaimana dalam materi, Semakin lurus niat seseorang, maka ini akan mengantar dia untuk semakin fokus, untuk semakin bersungguh-sungguh Beda dengan orang yang sekedar datang, saya mau pengajian. Bagus. Tetapi ada yang lebih baik lagi. Bukan sekedar pengajian umum. Tapi ingin memperhebat keikhlasan. Ingin membersihkan hati. Ingin selamat dari kesyirikan ingin bertambah ilmunya, ingin terangkat kebodohannya, mengharapkan ridha Allah, bukan ridha manusia. Pujian Allah, bukan pujian manusia. Alikhwah rahimakumullah. Selain keikhlasan diperlukan kesungguhan kejujuran dalam menuntut ilmu kita betul-betul bersungguh-sungguh jujur karena ingin mendapatkan ilmu. Kita betul-betul mencari ilmu. Kalau mencari yang menjadi tujuan kita, berarti harus ada yang kita peroleh. Orang yang mencari, kapan nanti benar mencari? Kalau ada yang dia dah, dia dapat. Jadi sehabis pengajian, tanya diri kita, ada tidak yang saya dapat? Kalau saat ini, cari. Di sanalah ilmu itu betul-betul akan menjadi sebab datangnya kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudahan apa? Kemudahan masuk ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan hal ini. Sebagaimana sabda Rasulnya, "Man salaka tariqan" siapapun yang menempuh sebuah jalan yaltamisu yaltamisu fihi dia di dalam jalan itu yaltamisu mencari dari kata lamas menyentuh mendapatkan jadi yaltamisu dia berusaha mencari menyentuhnya, mendapatkannya. Apa itu? Ilma, ilmu. Jadi dia keluar memang berusaha mencari itu ilmu. Siapa yang seperti ini keluarnya? Maka lihat jawabannya. Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah pasti memudahkan untuknya jalan menuju surga dengan ilmu itu. Ilmu yang apa? Yang dia dapat. Yang dia cari. kita dalam pembahasan tentang bahaya hasad. Satu jenis penyakit hati yang betul-betul sangat-sangat hebat dalam menimbulkan kerusakan. <clears throat> Dalam Al-Quran, kita jumpai ilmu datang dari dua arah ada ilmu yang mengarah kepada bushrah dan ada ilmu yang mengarah kepada al-inzar Bushrah khabar gembira perkara yang membahagiakan Indar peringatan bahaya perlindungan Karena itulah baginda Rasul alaihi salatu wasalam diutus dengan dua tugas utama ini sebagai pemberi khabar gembira penyampai ilmu yang membahagiakan yang dengannya kita bisa meraih kemuliaan, kebaikan, keutamaan dan sekaligus pemberi peringatan agar supaya kita terhindar dari bahaya terlindungi dari hal-hal yang bisa merusak kita bahkan semua nabi dan rasul diutus dengan maksud ini. Rusulam mubashirin wa mundirin. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan. Para Rasul. Mundirin. Mubashirin pemberi kabar gembira. Dan mundirin pemberi peringatan. Peringatan ini para rasul mubashirin dan sekaligus mundirin Al-Quran berada dalam kehebatan sebagai pemberi kabar gembira dan berada dalam puncak kehebatan pula dalam memberi peringatan perlindungan. Sekarang fokus terhadap peringatan. Dalam Al-Quran, terdapat ayat-ayat yang menjelaskan tentang bahaya, berlindung dari bahaya, peringatan akan bahaya. Ada surah yang demikian pula. Hanya ada dua surah khusus. Dua surah khusus. Allah subhanahu wa ta'ala turunkan sebagai surah perlindungan dari semua bahaya. Hebatnya ini dua surah sampai-sampai disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih bahawa ketika turun dua surah ini Nabi meninggalkan doa-doa permintaan perlindungan penjagaan yang lain fokus dengan dua surah ini hebatnya ini dua surah Dalam melindungi, dalam menjaga, yang merupakan anugerah, yang maha hebat melindungi, yang maha hebat menjaga, Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Dua surah itu, dikenal dengan Al-Mu'awwidatan, Kul a'udhu di rabbil falaq dan kul a'udhu di rabbin nas. Karena itulah bahaya-bahaya yang disebutkan dalam dua surah ini betul-betul akan merupakan bahaya yang paling mengerikan. satu dari bahaya itu disebut secara khusus dalam ayat tersendiri dalam kul a'udzu birabbil falaq yaitu wa min syarri hasidin idza hasad dan dari bahaya orang yang hasad ketika dia hasad Ini disebut secara khusus ini. Kenapa? Bahayanya berada dalam deretan teratas sebagai perusak nomor satu. Syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menurunkan ayat yang teramat mulia. Untuk kita. Supaya bisa berlindung dari bahaya. Bahaya. hasad. Iblis la'natullah alaih. Sebelumnya apa? Bersama dengan para malaikat. Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala di atas langit. Kenapa berubah? Hah? Ini penyakit ini nih. Hasad adalah penyakit iblis. Hasad terhadap Nabi Adam. Sebelum kita lanjut, kita sisipkan dulu pembahasan makna hasad. Dalam kitab-kitab bahasa disebutkan bahwa hasad itu keinginan yang di dalamnya terkandung kebencian, ketidaksenangan, terhadap orang yang diberi kebaikan lebih dari dia. Yang kemudian melahirkan keinginan supaya kebaikan itu lenyap dari orang itu. Itu hasad. Kalau tidak disertai dengan keinginan nikmat pada orang itu lenyap, hanya disertai dengan keinginan saya harus bisa seperti dia. Bahkan saya harus lebih baik dari dia. Maka ini dikenal dengan ghibtoh. Yang oleh Nabi menyebutnya juga sebagai bentuk dari hasad. Sebagaimana dalam hadis, la hasada illa fisnaini. Tidak ada hasad kata Nabi. Tidak ada hasad kecuali pada dua orang. Berarti boleh ada hasad pada dua orang. Nah, hasad yang di sini namanya gittoh. Itu pun hanya boleh pada dua ini. Yang pertama, orang yang diberi ilmu, diberi hikmah oleh Allah. Yang dengan ilmu dan hikmah itu, dia beramal, dia ajar orang. Luar biasa banyaknya kebaikan orang ini. Hasad di situ? Boleh. Sebab hasad di sini tidak disertai dengan keinginan supaya ilmu orang itu lenyap. Ini namanya ghibtah. Dia disertai dengan keinginan saya harus bisa sama dengan dia. Masa saya tidak bisa? Kalau bisa saya lebih dari dia. Ini boleh. Ini namanya ghibtah. Orang yang kedua, orang yang Allah beri harta. Kemudian dia infakkan hartanya di jalan Allah. Banyaknya manfaat yang dia peroleh melalui harta itu. Melahirkan ada orang yang melihatnya ada perasaan ada tetap ya tetap ada unsur karahiyah ketidaksenangan tetapi ketidaksenangan yang merespon kekuatan dia untuk masa saya kalah saya harus bisa sama dengan dia atau mungkin kalau bisa lebih dari dia Ini khifah. Yang kata Nabi boleh dalam dua ini. Tetapi kalau disertai dengan keinginan supaya ilmu orang itu lenyap, hartanya lenyap, iya, ini hasad yang merupakan sifat iblis. Dan semua pengikut iblis serta yang tertipu dalam mengikuti sifat ini Kau muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Lihat iblis Lihat Iblis hasad sama Nabi Adam. Ketika Allah tanya, "Ma mana'aka alla tasjuda id amartu?" Apa yang menghalangi kamu untuk sujud menghormati Adam ketika saya perintah? Iblis bilang, saya lebih baik daripada dia. Alasannya apa? Kamu cipta dia dari api, dari tanah, sementara saya kamu cipta dari api. Dalam pandangan iblis, dalam pandangan iblis, tanah apa? Api lebih baik daripada tanah tanah. Akhirnya karena dia melihat dirinya lebih. Tidak mungkin yang lebih lebih baik apa terkalahkan kebaikannya oleh sementara dia lihat jelas-jelas orang ini Nabi Adam dimuliakan terhantam betul muncul dendam hasad yang dia inginkan adalah Adam beserta turunannya binasa. Itu hasad. Akhirnya dia bersumpah di hadapan Allah. Qala fa bi Demi keperkasaanmu ya Allah. La ughwiyannahum minhum ajma'in. لأغوينهم أجمعين إلا عبادك minhumul mukhlasin. Iblis mengatakan, demi keperkasaanmu ya Allah, betul-betul saya akan mencelakakan mereka seluruhnya. Kecuali hamba-hambamu yang diberi keikhlasan. Iblis minta, setelah dihukum oleh Allah, diberi tangguh, dia tidak minta taubat. Bila Nabi Adam begitu bersalah, bertaub. Kalau iblis begitu bersalah, justru menambah kesalahan. Yang dia inginkan bagaimana Adam turunannya celaka. Supaya apa? Bersama dengan dia bersama menjadi orang-orang yang celaka. itu orang hasad. Dia tidak ingin orang mulia dan dimuliakan. Sementara dia tidak mampu mengejar kemuliaan itu. Akhirnya apa yang dia lakukan? Mengupayakan orang yang mulia itu diruntuhkan supaya bersama dengan dia sama-sama di bawah. Itu hasad. Jadi kekacauan di alam semesta disebabkan oleh iblis dan para tentaranya sebabnya adalah hasad ini pangkalnya ini hanya kemudian berkembang metode-metode syaitan dalam menjermuskan anak cucu Adam beraneka ragam disesuaikan dengan kondisi dan keadaan anak cucu Adam tetapi pangkal dia yang dengan dia bersumpah di hadapan Allah untuk merendahkan merontokkan, mengalahkan anak cucu Adam beserta Adam beserta turunannya adalah hasad dia inginkan anak cucu Adam bersama dengan dia nantinya di hari akhirat masuk ke dalam golongan orang-orang yang rendah dan hina. Hasad sebabnya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua anaknya Nabi Adam. Siapa? Habil dan siapa? Hah? Habil dan Hah? Hah? Kobil Saya lupa namanya. Dua anak cucu Adam disebutkan dalam Al-Quran kisahnya. Tapi namanya tidak disebut. Ayo. Kenapa sampai dua yang bersaudara ini membunuh saudaranya? Hah? Sebab yang dibunuh, itu yang dimuliakan oleh Allah diterima kurbannya. Yang ini tidak senang. hasad. Dia tidak ingin orang dapat mulia terpilih. Lihat hasad. Akhirnya dari situlah sejarah pembunuhan terus terjadi. Lihat ikhwah hasad betul-betul mengerikan. Kalau kita lihat kisah semua nabi dan rasul, semua penentang nabi dan rasul adalah orang-orang yang menentang di antara sebab terutamanya adalah hasad. Padahal mereka tahu ini nabi ini, ini rasul ini, ini orang terpilih ini. Tapi kenapa ditentang? Hasad. Kita ambil contoh, Nabi kita, panutan kita, Muhammad alaihi salatu wassalam. Dalam surah Al-Baqarah 109 misalnya. Wadda kathirum min ahlil kitab Waddah. Dari wit Cinta. Suka. Banyak dari ahli kitab suka betul. Lau yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran. Suka betul seandainya mereka bisa mengembalikan kalian setelah kalian beriman menjadi orang-orang kafir. Apa sebabnya? Lanjutkan. Hasadan min indi anfusihim. Allah langsung jelaskan karena hasadnya yang ada pada diri-diri mereka. Padahal min di mata tabayyana lahumul haq. Padahal telah jelas bagi mereka al-haq kebenaran. Ahli kitab Yahudi Nasara tahu betul dan mereka sudah buktikan ini Nabi, Nabi dan Rasul yang dijanjikan, yang diperingatkan, yang diingatkan oleh Nabi Musa, oleh Nabi Isa, oleh para pemuka agama mereka. Mereka tahu betul. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka tahu Nabi Muhammad sama seperti tahunya anak-anak mereka. Tapi kenapa sangat hebat permusuhannya? Kenapa diingkari, bahkan dimusuhi, ingin dibunuh, diupayakan diracuni, disihir, dan seterusnya. Hasadam min indi anfusihim. Hasad. Lihat, mengerikannya hasad ini. Jadi waspadai. Hasad itu justru muncul dari orang-orang yang tahu sehubungan dengan nikmat dilebihkannya orang yang dihasadi itu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya Nabi dan Rasul betul-betul harus menghadapi permusuhan yang terhebat cobaan yang terhebat dari penentang-penentang disebabkan karena hasad. Mengerikannya nih hasad. Dan betapa berbahagianya hamba selamat dari hasad dan orang-orangnya. Karena itu Allah turunkan surah khusus قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد dan di akhir yang terakhir wa min syarri hasidin idza hasad supaya kita gunakan surah ini supaya berlindung betul dari bahaya sihir, guna-guna, ain, semuanya hasad yang menungganginya. Al-ainu haqqun, kata Nabi. Ain, mata, pandangan, itu hak. Ada orang atau sesuatu rusak ketika dipandang. Itu karena ain. Namanya ain. Ain sendiri mata, mata ainun juga namanya. Iya, tapi penyakit ini juga namanya ain. Dipandang, rusak yang dipandang. Ini bukan film kartun ini. Iya. Bukan filmnya Naruto. Bukan ilmunya Sasuke. Ada orang yang memang punya potensi memandang bisa rusak yang dipandang itu. Itu melalui hasad yang muncul kemudian dimanfaatkan oleh jin jadi pandangan dengan hasad ini ditunggangi oleh jin, rusaklah yang dilihat. Nabi bersabda, Al-ainu haqqun. Ain itu benar ada. Terapinya, ruqyah. Nabi bersabda, La ruqyata illa min ainin aw humah. Tidak ada ruqyah yang lebih hebat kecuali terhadap ain atau humah. orang yang terkena sengatan binatang berbisa. Rukiah, bacakan padanya ayat-ayat Al-Quran, doa-doa perlindungan dengan menggunakan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi bagus kalau yang memandang itu diketahui. Kalau yang memandang ditahu, maka suruh berwuduk mandi. Kemudian tadah, sisa wudhu dan mandinya. Ini yang kemudian dimandikan, diminumkan kepada orang yang terkena air. Sembuh seketika insya Allah. Sebagaimana terjadi di zaman Nabi. Karena itulah Nabi memberi petunjuk ketika melihat hal-hal yang menakjubkan. Masya Allah. Subhanallah. Allahu Akbar. Besarkan Allah. Sucikan Allah. Kembalikan seluruhnya kepada kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan eh, keluar dari kalimat-kalimat itu. Akhirnya hasad hasadnya muncul. Ketika pandangannya sudah didominasi oleh kekuatan hasad, masuk syaitan, rusaklah yang dipandang. Dengan izin Allah. Kalau Allah tidak izinkan, tidak juga. Al-Ikhwah Jadi, penyakit yang mengerikan ini sebabnya hasad juga. Sihir, guna-guna, banyak apa? Orang hasad. Kala bersaing dalam perdagangan, kala bersaing dalam percaturan politik, kala bersaing di ini, kala bersaing, kala bersaing, sudah dukun bermain. Orang terjatuh ke dalam kesyirikan, kesyirikan, kesyirikan. Hasad juga. Banyak yang menjadi pendorongnya. Kau muslimin. Banyaknya pedagang. Yang asalnya dalam berdagang. Ya. Yeah, murni. Normal. Tetapi persaingan ketat. Tidak mau kalah. Akhirnya ikut bermain halus-halus juga. Beli cincin juga. Sekarang musim batu ini. Kita sekarang berada di zaman batu. Iya, zamannya Megacanthropus erectus. Zamannya dinosaurus. Iya. Banyak pecinta batu sekarang. Yang ditunggangi oleh kesyirikan, khurafat. Seandainya murni hanya karena keindahannya. Nilai dan kualitas batu itu. Maka sama dengan emas, perak, dan yang semisal itu. Tetapi ini nilainya karena ceritanya, karena isinya. Ini Pak, 100 ribu. Belum diisi. Tergantung isinya. Kalau untuk wanita, untuk perdagangan, untuk wibawa, untuk untuk macam-macam supaya tidak dilihat sama polisi saat sipil nah, ini macam-macam ah, ini ada tambahannya karena tidak mau kalah hasad sudah dihalalkanlah yang haram lihat jamaah bagaimana hasad merusak merusak kehidupan itu tetangganya beli mobil. Dia yang kesakitan. Harusnya apa? Turut berbahas? Berbahagia. Alhamdulillah. Kita juga bisa pakai mobil baru ini. Sebab ada tetangga sudah punya mobil baru. Tapi lihat kalau orang hasad. Nah, apa dia yang beli? Padahal suami saya lebih tinggi jabatannya. Ai, sudah. Hasad. Sakit dia. Lihat penyakit hasad. Orang yang berbuat, orang yang ini, orang yang ini, dia yang menderita. Hasad itu betul-betul penyakit yang merusak. Ada orang nanti dikena tinju baru sakit. Ini tidak ada apa-apa. Hanya dapat berita. Masa? Dia beli mobil. Kapan itu? Begitu dia lihat betul mobilnya. Aduh, sakit. Terpikirkan terus. mahnya. Lihat hasad kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala yang maha menginginkan kebaikan kepada hambanya menurunkan surah khusus perlindungan dari hasad di ayat khusus wa min syarri hasidin tidak hasad. Pakai betul itu surah. Kita tidak tahu orang hasad. Ada orang hasad terang-terangan. Tapi bagaimana yang kalau sembunyi-sembunyi? Dan kapan muncul hasadnya? Kita tidak tahu. tetapi dengan doa perlindungan kita punya penjagaan jadikan bacaan harian kita kul a'udzu birabbil falaq lebih hebat lagi di zikir pagi dan sore kita kita membacanya sehabis solat atau setiap saat sekarang mari kita lihat sedikit kengerian yang ditimbulkan oleh hasad melalui kisah Nabi Yusuf. Kisah Nabi Yusuf. Semuanya sudah pernah baca kisah Nabi Yusuf. Singkatnya kisahnya apa? Nabi Yusuf bermimpi. Iya. Yeah. Mimpinya diberitahu sama bapaknya. Bapaknya memberitahu hakikat mimpinya. Bahwa kamu akan diangkat, dimuliakan oleh semua saudaramu, ibu dan bapakmu. Termasuk Nabi Yakub. Kalau Nabi Yakub sendiri yang sujud kepadanya berarti apa? kedudukannya betul-betul Nabi dan Rasul yang mul mulia. Disuruh sembunyikan. Bapaknya sendiri yang suruh sembunyikan. Jangan ceritakan. Tetapi si bapak sendiri, Nabi Yakub alaihi salatu wassalam, karena sudah tahu hakikat mimpi ini kemana, cintanya kepada Nabi Yusuf tidak bisa dia tutup. Tidak bisa dia tutupi. Walaupun dia tidak beritahu bahwa ada mimpi seperti ini, Nabi Yusuf akan jadi seperti ini. Tapi kecintaan terhadap Nabi Yusuf itu pasti ada. Sebab ilmu sudah sampai bahwa anaknya ini adalah orang yang Allah pilih untuk menjadi nabi dan rasul selanjutnya. Oh, cinta yang bukan hanya karena anak, tapi cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Itu cinta yang teramat dalam. Cinta yang tidak bisa ditutupi ini. Terlihat oleh saudara-saudara Nabi Yusuf. Ayo. Muncul hasad. Muncul hasad dari hasad inilah lahir kisah demi kisah, iya, kisah demi kisah, sampai akhirnya, sampai akhir kisah, hasad. Coba lihat ucapan saudara Nabi Yusuf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lisailin. Betul-betul. Sungguh. Ada pada kisah Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya. Ada apa? Ayat-ayat yang sangat terang bagi orang-orang yang meminta mencari kebenaran, bertanya tentang perkara ini. Siapapun yang menginginkan, pasti dia akan mendapatkan ayat yang hebat ilmu yang besar dalam kisah Nabi Yusuf dan saudaranya. Lihat. Iya. Ini semacam apa? Ayat ini semacam pendahulu, pendahuluan. Lihat ayat setelahnya. Apa yang pertama Allah sebut? Itqalu la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usba inna abana la fi dhalalim mubin lihat ketika Allah mengurai merinci kisah Nabi Yusuf maka yang pertama mendasari kisah ini adalah ingatlah ketika mereka berkata berkata sesama mereka. Tidak ada bapaknya, tidak ada Nabi Yusuf, tidak ada. Hanya sepuluh orang. Saudara Nabi Yusuf sebapak. Mereka berkata satu dengan yang lainnya. Ada musyawarah. Musyawarah tersembunyi Lihat, la Yusuf, betul-betul Yusuf, wa akhuhu dan saudaranya ahabbu lebih dicintai ila abina oleh bapak kita minna dari kita wa nahnu usbah wa nahnu usbah sementara kita ini usbah kita ini banyak, sepuluh orang. Pekerjaan rumah tangga, mencari kayu apa semuanya, kita yang kerja. Kita yang lebih banyak memberi manfaat di tengah keluarga ini. Kenapa dia yang lebih dicintai yang masih kecil? Akhirnya muncul, Inna abana, sungguh bapak kita lah betul-betul di dalam dolalim mubin kesesatan yang nyata atau kekeliruan yang betul-betul jelas. Ayo, apa sebabnya? Ini nih, kalau kita lihat di sini apa sebabnya? Apa perseteruannya? Di mana lingkup perseteruan ini? di tengah keluar di tengah keluarga, bukan masyarakat. Keluarga. Dalam hal apa? Siapa yang lebih dicintai, lebih disukai oleh apa? Oleh bapak. Dan mereka ungkap. Ini yang Allah ungkap. Ini pembicaraan mereka tersendiri. Kalau sesama mereka berkata, tidak ada yang ditutup-tutupi sudah. Sampai di situ direncanakan apa? Bunuh Yusuf. Lakukan ini, lakukan ini. yang ditutup-tutupi. Kalau begitu apa? Yang diungkap di sini, inilah yang menjadi sebab. Yusuf lebih dicintai. Hasad. Para ulama menyebutkan hasad saudara Nabi Yusuf. Karena Yusuf lebih di lebih dicintai. Bisa dipahami? Hasad? Sekarang lihat akibat dari hasad. Ini hasad di tengah keluarga. Dalam hal apa? Mengejar perhatiannya bapak. Supaya lebih dicintai oleh bapak. Lihat akibatnya. Lihat akibatnya. Langsung dia bilangi bapaknya. Bapak kita betul-betul sesat dengan jelas. Terus dalam musyawarah itu sudah muncul usulan, "Uqtulu Yusuf." Bunuh Yusuf. Paham aja? Dipahami ini? Bunuh Yusuf. Yang lain bilang, awitrahuhu arda. Atau buang saja ke negeri mana. Tinggal bagaimana diatur siasat supaya dia terbuang jauh ke negeri yang lain. usulan yang lain. Ini masih usulan tentang mereka. Terus, yahlulakum wajhu abikum. Kalau sudah terjadi itu, dibunuhkah atau diasingkan dia jauh dari rumahnya? Yahlulakum wajhu abikum. Wajhu abikum. Pandangan, perhatian bapak kalian akan terfokus pada kalian. Berarti ini tujuannya. Ayo. Ini tujuannya. Ini. Dapat perhatian Bapak. Terus. Watakunu min ba'dihi. Ini masih sama mereka ini. Watakunu min ba'dihi. Kauman solihin. Dan kalian menjadi setelah proses Yusuf ini dibunuhkah atau dibuang kamu bisa menjadi setelah kejadian itu kauman salihin jadi orang-orang soleh lagi bertaubat selesai Salim mengajak kepada kesesatan dikasih dorongan kepada kesesatan anu mau nanti nanti kita taubat Itu metode syaitan ini. ini. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini perbincangan mereka. Sekarang coba jamaah. Ini saudara serumah dan tidak tanggung-tanggung. Ini saudara keluarga, ini keluarga Nabi. Bukan keluarga orang awam. Keluarga orang awam saja kalaupun tidak bisa dikatakan apa sesama mereka, masa mau langsung kita rencanakan pembunuhannya. Kan mengerikan sekali. Iya. Tapi ini jelas-jelasin keluarga Nabi. Kenapa sampai ada yang berpikir, "Ukhtulu Yusuf, bunuh Yusuf." Kenapa? Hasad. Coba gambarkan. Mengerikannya hasad. Membentuk pribadi seseorang bisa berbuat lewat batas dengan kelewat betul. Sudah lewat batas, iya, kelewat lagi. Jadi batas demi batas dilewati sudah. batas sebagai saudara. Sama-sama tinggal. Saudara. Seayah. Eh. Banyak sekali batas yang dilewati. Belum lagi saudara seiman. Sama-sama beriman kepada Nabi Allah, Nabi aku. Ya, diantara orang yang berfikiran tidak baik. Ya, ada yang fikiran tidak baiknya lebih enteng daripada yang lainnya. Akhirnya qala qailum minkum. Di antara mereka ada yang bilang, "La taqtulu Yusuf." Ini tegas. Kalau ini jangan bunuh. Kalau tadi sebelumnya ada yang bilang bunuh, ada yang mengusulkan ini, tapi belum ada yang melawan. Iya. Berkembang musyawarahnya. Ada yang muncul, jangan kalian bunuh Yusuf. Terus Oh dia pilih yang kedua. Lengkap dengan caranya. Wa alquhu fi ghayabatil jub yaltaqituhu ba'du sayyarah. Lempar dia masuk ke dalam sumur yang paling dalam yang kemudian nanti dia akan dipungut, diambil oleh rombongan dagang. Sudah akan terlempar jauh sudah. In kuntum fa'ilin jika kalian melakukannya. pembicaraan saudara Nabi Yusuf yang kita sudah dengar mengerikannya. Apa alasannya? Apa sebabnya? Ah, apa sebabnya? Hah? Hasad. Di situ kita bisa mengambil ilmu. Hasad melahirkan bagi pelampuan batas kezaliman bahkan mungkin bisa sampai membunuh membunuh hasad itu hasad orang-orang khawarij di zamannya Uthman bin Affan disebutkan dalam sebuah riwayat Ali bin Abi Thalib ditanya, apa yang menyebabkan mereka membunuh Utsman? Ali menjawab, hasad. Hasad. Utsman berkuasa. Dia melihat, Ain Utsman ini caranya membagi uang ini, masa yang itu dikasih lebih saya tidak ya mak. Apalagi kalau berhubungan dengan keluarganya Utsman. Oh, keluarganya yang dilebihkan hasad. muncul penyakit hasad. Sudah terjadi upaya pemberontakan. Muncul khawarij yang kata Nabi, kilabun nar, anjing-anjingnya api neraka. Hasad sebabnya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hasad melahirkan bagi pelampauan batas. Cermat itu. Kapan hasad berketerusan, pasti akan melahirkan apa? Lihat ini nih. Hasadnya dari itu sampai bunuh. Lihat. Atau kalau tidak sampai dibunuh, kita zalimi dia. Jauhkan dari bapaknya, jauhkan dari keluarganya, jauhkan dari ibunya, jauhkan dari saudaranya, saudara seibu, jauhkan dari kampung halamannya. Lihat ikhwah, perencanaan yang sangat mengerikan hasad terhadap Nabi Yusuf. Alasannya apa? Yusuf lebih disukai. Itu saja. Yusuf lebih dicintai oleh bapak kita daripada kita. Lihat Terus bagaimana lagi kalau hasadnya karena ayo hasadnya karena oh kedudukan ya yeah. yeah. perdagangan yeah. atau sesama ustad madu ada ustad lebih menonjol ilmunya secara tabiat seorang muslim apalagi salafi suka yang ilmunya yang ini yang ini yang pendalamannya meluas hasad yang lainnya sebab dia tidak bisa seperti itu bisa dipahami? Sebabnya apa? Ini di tengah keluarga saya sudah seperti ini. Di tengah keluarga. Sekedar apa? Supaya dapat perhatiannya orang tua, orang tua lebih. Tapi sudah seperti ini yang bisa lahir. Sudah melahirkan upaya untuk membunuh. Kebaliman demi kebaliman. Untuk memutus silaturahim Bahkan tidak tanggung-tanggung. Bagaimana Nabi Yusuf? Setelah berhasil, iya. Disebutkan dalam sebuah peris, apa? Dalam tafsir, Nabi Yusuf dipukul lagi. sebab diancam. Supaya nanti begitu keluar, tidak boleh mengaku saya saudara. Sebagai saudara. Harus mengaku sebagai budak yang lari. Supaya apa? Sukses jual beli nanti. Diancam. Ya, Terus selama penentuan, selama penungguan di bawah sumur, Nabi Yusuf makan apa? Dalam keadaan apa? Padahal masih kecil. Masih anak kecil. Lihat, teganya. Manusia berbuat seperti itu. Tetapi kalau penyakit hasad yang masuk, tidak ada tega-tegaan. Lihat. Apalagi kalau lingkupnya lebih banyak. Kalah terhadap perhatian banyak orang. Kalah ilmunya, kalah amalannya, kalah dakwahnya, kalah kalah gurunya, kalah syekhnya, kalah semuanya. Di Yaman kalah. Masuk berdakwah kalah. Oh ini orang ini orang harus dihancurkan. Keluar. Itu terdengar dan dilihat. Bukan hanya sesama ustaz. Syekh yang dari luar pun tahu. Ini ustaz ini harus dihancurkan. Itu terdengar. Hasad. Dan kalau hasad masuk. Keinginan untuk melakukan kezaliman jangan lagi fikirkan. Untuk membunuh, wajar kalau orang sudah kena hasad. Untuk menjatuhkannya, merontokkannya, apapun yang akan dilakukan, wajar. Hasad jelas beriringan dengan kebaliman pelampuan bah, batas. Yes, ya, sifat-sifat kebaliman bahkan bisa sampai membunuh. Hasad beriringan dengan akhlak buruk, busuk. Memisah silaturahmi. Mudah berpecah. Itu sifat hasad ini. Orang yang punya sifat ini mudah berpecah. Walaupun terhadap keluarganya, kerabatnya. Dia tidak peduli. Kalau hasad sudah menggerogoti jiwanya. Lihat selanjutnya. Hasad sangat lengket dengan makar dan dusta, licik, serta talawun. Itu hasad. Mau lihat lebih jelas? Lihat kisah selanjutnya. Setelah mereka merencanakan, apa yang mereka lakukan selanjutnya? Datang kepada bapaknya. Ya abana, Langsung singkat. Malaka la ta'manna ala Yusuf. Wa inna lahu lanasihun. Wahai bapak kami. Kenapa kamu tidak merasa aman sehubungan dengan Yusuf terhadap kami? Apa lupa kamu lagi? Kamu takut apa? Kemudian mereka bilang, lihat. Wa inna lahu lanasihun. Sungguh kami khusus terhadap Nabi Yusuf betul-betul orang yang sangat hebat dalam menjaganya, dalam menasihatinya, dalam menginginkan kebaikan. Ini dusta? Hah? Di hadapan siapa dustanya? Ayo di hadapan siapa? Hah? Bapak, selain bapak apa? Nabi Yakub ini se mereka sebagai apa bagi mereka? Nabi Rasul. Nabi dan Rasul makar ada yang mereka rencanakan sampai berdusta di hadapan Nabi dan Rasul bapaknya di hadapan Nabi dan Rasul dustanya apalagi kalau di hadapan ulama di hadapan Nabi dan Rasul hanya dalam perkara apa? hanya dalam perkara perhatiannya orang tua dan saya tanya jamaah perhatiannya orang tua siapa? Nabi Yakub? Hah? Iya. Tetapi siapa yang dia bohongi? Nabi Yakub juga. Iya. Lihat kecintian, kecintaan terhadap sesuatu ketika beriringan dengan hasad, maka sesuatu ini pun akan didolimi karena hasad. Karena itu banyak para ulama terdolimi karena perbuatan orang-orang asing. Atas nama apa? Atas nama ulama. Berbuat dan bertindak. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Satu kali berbohong? Tidak. Dia lanjutkan. Arsilhu ma'ana gadan. Biarkan dia bermain bersama kami besok. Bermain, beristirahat, yarsa wa yal'ab wa inna lahu lahafidun. Dia ulangi lagi. Sungguh kami terhadap dia lahafidun. Betul-betul akan menjaga. Ini persis ucapannya iblis ketika mau menggoda Nabi Adam. Yang pertama, lanasihun. Hanya iblis bersumpah. Tapi di sini ada terkandung juga makna sumpah. Lihat bagaimana hasad menggiring iblis untuk berdusta kepada Nabi Adam dengan sumpah dan sumpahnya supaya dipercaya. Lihat bagaimana saudara Nabi Yusuf dengan hasad, digiring, bersumpah dan bersumpah sebagai orang yang penuh nasihat, betul-betul menginginkan kebaikan, betul-betul menginginkan kebaikan. Jadi orang yang hasad akan menampakkan dirinya sebagai orang yang penuh nasihat, menginginkan kebaikan, perbaikan umat, tetapi apa yang nyata? Kekacauan di mana-mana yang diperbuat. perpecahan di mana-mana dia perbuat. Alikhwah rahimahumullah. Dari hasad beriringan dengan makar. Akhirnya Nabi Yaakob melepaskannya. Begitu disebutkan. Eh, Ya, akhirnya selesai mereka proses Nabi Yusuf. Ketika pulang, lanjut lagi ditanya, dusta makar yang sangat pandai. Ada orang dusta tidak pandai berdusta, iya. Iya. Ada orang dusta tidak pandai dusta. Wah ini luar biasa. Dirancang betul. Pulangnya apa? Pulangnya malam. Saya kalau cepat-cepat sekali pulang dicurigai. Datang menangis. Wajau abahum isya'ai yabakun. Mereka datang kepada bapa mereka isya'ah. Waktu isya' Malam sudah. Supaya apa? Memang terlambat pulang jadi sudah diberitahu. Oh ini ada bahaya ini. Yabakun datang dalam keadaan menangis. Di hadapan bapaknya. Di hadapan Nabi dan Rasul. Dalam rangka makar. Untuk berdusta bisa sampai menangis. Apa sebabnya? Hasad. Ini luar biasa ilmu dalam Quran. Orang-orang kalau ada orang orang-orang polos ya, orang-orang polos tidak bisa paham ini. Siapa orang-orang polos bisa? Masa ya, masa bisa. Eh, masa bisa. Masa bisa dusta di hadapan saya. Ini masa bisa dusta di hadapan para nabi, nabi dan rasul. Dusta yang bercampur, bercampur dengan makar, dengan talawud, berubah-ubah di hadapan bapaknya seperti ini warnanya. Tapi begitu sudah tidak ada bapaknya, betul-betul Nabi Yusuf berada dalam kegelapan-kegelapan. Sebab saudaranya berubah sudah. Disebutkan dalam tafsir. Pokoknya kata disebutkan dalam tafsir itu di antaranya menyebutkan sekedar Nabi Yusuf sudah tidak terlihat oleh bapaknya langsung berubah keadaan sudah talawun betul ada orang berubah perlahan-lahan berubah ini langsung berubah apa sebabnya hasad orang yang paling hebat dalam talawun dalam makar dalam dusta adalah orang yang hasad dan itu menyakiti Saking hebatnya, dia justru akan menuduh orang yang dihasadi sebagai apa? Talawun, makar dan semisal itu. Sebab itulah keahlian orang hasad. Lihat kancah perpolitikan. Ketika dia didik seorang. Oh, pokoknya kalau mau dirobohkan ini orang ini. Pokoknya dia akan rubah. Iya. Orang itu menjadi penjahat paling besar padahal dia penjahatnya. Iya. perdagangan, lelaki, sesama wanita, iya, yeah, cinta, mengerikan, hasad. Sampai dalam hubungan kekeluargaan, dakwah, sesama ulama, dikenal dalam sejarah para ulama, la ilaha illallah, ada yang sampai di penjara menderita karena dihasadi terus. Eh. Kalau yang lainnya dari sisi ilmu, dari sisi amalan, dari sisi wibawa, dari sisi kebaikan, dari sisi kemuliaan, dari sisi dari sisi kalah. Akhirnya apa? Muncul hasad. Bagaimana supaya dia dijatuhkan? Penyakit yang sangat mengerikan jamaah. Betapa bahagia mereka yang selamat dari penyakit hasad ini. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hasad saya rasa cukup untuk menjelaskan sedikit tentang bahaya hasad. Sudah jelas ya bahayanya? Dan dari peristiwa yang kita alami tidak ada yang merasa aman. Jangan ada yang merasa aman. Semua orang bisa menjadi orang hasad. Lebih-lebih lagi menjadi orang yang ditujukan padanya hasad. Mahsud. Eh, yang dihasadi. Kita tidak. Jangan merasa aman dari hasad. Dari orang hasad. Bahkan, jangan patenkan diri kita merasa aman dari penyakit hasad. Selamatkan diri kita dari hasad. Selamatkan dari berbuat hasad. Dan selamatkan diri kita dari orang-orang yang mau menghasadi kita. Bagaimanapun mereka berusaha berbuat hasad, selamatkan diri kita. Sekarang bagaimana menghadapi hasad? Ada hasad. Ada orang yang berpenyakit hasad. Hasadnya paten. Tidak akan bisa lepas. Terus bertambah, bertambah, bertambah, bertambah. Sampai akhirnya Allah pasti akan hinakan dengan secepat-cepatnya. Sebab diantara diantara dosa yang paling segera paling cepat Allah turunkan siksaannya, dosa hasad. Paling cepat itu. Dia hasad sama orang. Diruntuhkan orang. Akhirnya apa? Segera dia diruntuhkan oleh Allah. Dia hasad sama orang. Agar supaya orang dijauhi, dijauhi. Akhirnya apa? Dia semakin dijauhkan oleh orang. Segera itu. Jadi hasad. hasad pedagang yang satu lebih bagaimana caranya supaya hancur dia supaya dia menguasai tidak lama justru perdagangannya segera akan bangkrut ini termasuk dosa yang paling cepat turun ayah eh, teguran Allah subhanahu wa ta'ala kepada dia ada orang yang terkena hasad berketurusan seperti siapa? Iblis la'anatullah alaih. Seperti siapa lagi? Orang-orang Yahud, Yahudi. Hasad. Terus. Terus. Seperti siapa lagi? Orang munafik di zaman Nabi. Hasad. Eh. Berketerusan. Munafik yang kekal dalam ke dalam neraka karena nifaknya nifak akbar. Tapi ada hasad. Ada hasad yang tidak berketerusan. Seperti saudara Nabi Ayo hasadnya saudara Nabi yuk Yusuf. Berketerusan tidak? Ayo, ini berketerusan tidak ini? Saya tanya, berketerusan tidak? Hah? Tidak berketerusan. Sebab akhirnya apa? Akhirnya semuanya mengakui Nabi Yusuf. Sujud kepada Nabi Yusuf. Sujud di zaman dulu adalah syariat dalam bentuk penghormatan kepada orang yang dihormati. Tapi untuk kita, sujud adalah ibadah. Tidak boleh kecuali hanya kepada Allah Allah Subhanahu wa taala. Rela betul mereka mengakui kemuliaan Nabi Yusuf. Berhenti hasadnya. Yang menarik adalah berhentinya hasad saudara Nabi Yusuf. Ini berapa lama? Berapa lama sampai akhirnya mereka pun terwujud mimpi itu. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaba. Sungguh saya melihat sebelas bintang. Matahari, bulan semuanya sujud. Terwujud. Lihat Nabi Yusuf waktu itu masih kecil keluar dari sumur langsung ditangkap sebagai budak direndahkan lagi dengan harga yang rendah disuruh ikat sebab dianggap budak yang lari makanya yang beli ikat sebab budak ini lari makanya masuk ke sini supaya tidak lari lagi ikat sampai ke Mesir dibeli oleh seorang penguasa Al-Aziz. Di sana hidup. Nah, di sini hidup lama. Yang jelas, falamma balagha ashuddahu atainahu hukma wa ilma. Wa kadzalika najzil muhsinin. Sampai di sini nih. sebelum peristiwa wanita merayu. Ini. Ini ayat sebelum peristiwa wanita merayu. Sudah Allah jelaskan ini. Tak kala Nabi Yusuf sampai masa asyudda Kami pun memberinya ilmu, hikmah dan ilmu. Demikianlah kami menjelas memberi balasan kepada al-muhsinin. Nabi Yusuf sudah masuk ke dalam kategori al-muhsinin. Orang yang agamanya tingkat tinggi. Jenjang al-ihsan. Dan diberi hikmah, hukum dan ilmu. Para ulama mengatakan itu diangkat jadi nabi dan rasul di situ. Umur berapa? Ada yang bilang 25, 23, ada yang bilang 30-an. Kalau ikut umurnya Nabi Muhammad, dan sebagian mengatakan banyak-banyak Nabi dan Rasul umurnya diangkat jadi Nabi dan Rasul umur 40-an. Anggaplah 25. Sampai masa kecil berapa lama? Eh, kalau misalnya itu 10 tahun berarti apa? 15 tahun? Kalau itu 40 tahun? Anggap 10 tahun misalnya, 40 tahun? Berarti 30 tahun di belasan sampai puluhan tahun di rumah Imra'atul Aziz. Kemudian terjadi fitnah wanita. Berapa lama ini bertahan? Selanjutnya masuk penjara. Penjara. Di penjara 3 sampai 9 tahunan. Ada yang mengatakan 7 tahun. Dalam Al-Quran hanya dikatakan bid'ah sinin. Bid'ah artinya 3 sampai 9. Iya, sudah berapa tahun nih? Dengan umurnya. Ini belum, belum ketemu lagi. Terus keluar dari penjara, diangkat menjadi penguasa, pembesar. Kapan baru ketemu saudaranya? Ingat, mimpi. Raja, tujuh tahun masa panen. Tujuh tahun selanjutnya, paceklik. Iya, yeah. Berarti minimal apa? Minimal 8 tahun. Baru ketemu saudara yang selanjutnya. Puluhan tahun. Itu pun begitu ketemu saudaranya, bagaimana Nabi Yusuf perhati? Dan langsung mengaku. Dinampakkan dulu kemuliaannya Nabi Yusuf, keindahannya, kebaikannya, kedudukannya. Supaya saudaranya betul-betul akui bahwa orang ini telah mengalahkannya. Lihat mereka tunduk terhadap Nabi Yusuf. Nabi Yusuf mengatur siasat. Sampai akhirnya Nabi Yusuf katakan, datangkan anak saudaramu, datang. Mereka tidak bisa menolaknya. Ada rinciannya dalam ayat itu. Iya. Benyamin mau ditahan oleh Nabi Yusuf. Iya. Mereka tidak bisa menghadapi Nabi Yusuf. Iya. Sampai akhirnya terus mereka datang lagi. Begitu Nabi Yusuf mengakui, mereka langsung mengakui. kedudukan Nabi Yusuf, kenabian Nabi Yusuf, kehormatan, kemuliaan Nabi Yusuf, keimanan, kedudukan Nabi Yusuf. Tapi nanti sempurna pengakuannya setelah kembali bapa Nabi Yusuf sembuh dari butanya setelah itu mendoakan anaknya supaya mendapatkan ampunan. Ketika rombongan ini datang eh mereka betul-betul mengakui kedudukan kemuliaan Nabi Yusuf. Berarti untuk selamat dari hasad. Hasad dalam keluarga Nabi Yusuf ini selamat? Yes. Iya. Untuk selamat berapa lama? Puluhan tahun. Itu pun dengan proses apa? Nabi Yusuf tidak ada di tem tempat. Tidak tahu kalau bagaimana ada di tempat. Itu pun dengan apa? Perlakuan Nabi Yusuf yang sangat indah. Dia tidak membalas saudaranya. Dia maafkan saudaranya. Bahkan apa? Dia panggil semua saudaranya dengan keluarganya. Datang ke Mesir. Dia siapkan semua fasilitasnya. Kebaikan. Kejahatan. Kejahatan dibalas dengan kebaikan yang terhebat. Bukan sekadar kebaikan, tapi kebaikan yang paling sempurna. Itu cara menghadapi orang yang hasad. Kalau dibalas dengan bantah-bantahan, tambah menjadi. Akhirnya kita yang menjadi sebab saudara kita semakin rusak. Kalau sekedar mau bertemu untuk membahas masalah ini benar, ini hak, maka kapan dan dimanapun kita siap. Yang penting semata mau mencari kebenaran langsung di hadapan ulama besar. Dan yang ini sesuatu yang paling mereka takuti. Saya katakan paling mereka takuti. Mungkin belum pernah dengar. Ini paling mereka takut. Sudah terbukti beberapa kali. Alikhwah rahimakumullah. Bagaimana lagi menghadapi hasad? Hasad harus dihadapi dengan sifat ihsan. Perlu waktu yang lama dan itu adalah kesempatan untuk meraih kemuliaan yang tertinggi. Siapa yang dihasadi harus memahami itu kesempatan untuk mulia. Kalau ada orang yang hasad kepada kita karena Allah memuliakan kita, maka itu kesempatan bagi kita untuk lebih mulia lagi. Caranya Caranya Dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala Kita lanjutkan ayat perintah Allah kepada Rasulnya. Wada kafirum min ahli kitab ayat-ayat ini belum habis tadi ayatnya. Wada kafirum min ahli kitab banyak dari ahli kitab betul-betul menginginkan menyukai lau kum min ba'di imanikum kuffaran mereka ingin betul mereka bisa mengembalikan kalian setelah imannya kalian menjadi orang-orang kafir itu diinginkan. Apa sebabnya? Hasad dan min indi anfusihim. Karena hasad yang ada pada diri-diri mereka. Min ba'di ma tabayyana lahul lahumul haq. Setelah jelas bagi mereka kebenaran. Apa perintah Allah untuk nabinya menghadapi hasadnya ahli kitab? Kata Allah, fa'fu واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير kata Allah fa'fu kalian ya Muhammad kalian kaum muslimin maafkan mereka la ilaha illallah disuruh maafkan wasfahu biarkan jangan apa yang mereka lakukan lakukan begini tidak usah diungkit-ungkit lagi biarkan dia pernah pukul kamu dia tidak usah dia pernah kasih begini tidak usah wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amri sampai Allah datang dengan ketentuannya yakin inna Allah ala kulli syai'in qadir sungguh Allah terhadap segala sesuatu sangat mampu. Ini terapi hasad yang paling baik. Maafkan, biarkan. Makanya nasihat para ulama terhadap permasalahan yang ada di Indonesia. Syekh Solilin Fauzan Semua syekh salafiyun ini menjadikannya sebagai tokoh tertinggi. Dan orang-orang hasad itu tidak mau mengakuinya. Kecuali dalam batas tertentu. Syekh Robi sendiri mengatakan, saya pernah dengar ucapan beliau tertulis, sehubungan dengan Syekh Salim Fauzan, Syekh Robi menangis di majelis itu dan beliau berandai-andai seandainya dia bisa meninggal sebelum Syekh Salim Fauzan. Sebab kedudukan Syekh ini. Tapi kalau orang yang hasad yang ada di Indonesia. Syekh Salim Fauzan itu ulama anu, dokter umum dia. Bukan spesialis. Bukan ulama jarh wa ta'dil. Dia tidak terlalu tahu banyak permasalahan Indonesia. Itu kedustaan besar. dan orang hasad memang pandai berdusta yang disertai dengan kalimat indah. Indah apa? Untuk menasihati mad'u, kami nasihati kalian itu Bahaya. Yang hakikatnya adalah bahaya dekat-dekat dengan Syekh Soleh Fauzan dan orang-orang yang bersamanya. Dengan pula Syekh Wasullah Syekh Wasiullah ini terakui oleh ulama-ulama besar pula di Mekah dan sekelilingnya sebagai ulama senior, ulama besar, bahkan ulama yang menjadi tonggak ilmu di Masjidil Haram. Kemudian Masyaikh Yaman yang terkenal memiliki makhat dakwah puluhan, belasan bahkan puluhan tahun terakui oleh masyarakat dan para ulama menasihatkan kepada kita semuanya tinggalkan tidak usah peduli orang-orang yang mengkritik membuat ini membuat itu tinggalkan saja Jangan merasa terpukul. Mereka melakukan kegiatan ini, kegiatan tidak usah. Sibuk, fokus. Itu yang terbaik. Alikhwah rahimahum. Fa'fu wasfahu. Maafkan. Biarkan. Diperlukan kesabaran. Dengan ini seseorang bisa lebih mulia. Baik. Apa lagi? Bagaimana lagi cara menghadapi hasad? Dua kol yang diturunkan adalah permintaan perlindungan yang paling syebat. Baca itu. Kul a'udhu bi rabbil falak. Kul a'udhu bi rabbil nas. Baca dengan kekuatan istiadah. Keikhlasannya. Hanya. A'udhu. Saya minta perlindungan harus kita pahami dia adalah ibadah yang nanti benar kuat hebat kita melakukannya kalau kita memperhatikan tiga hal ini untuk semua permintaan perlindungan minta perlindungan terhadap apapun juga A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dari syaitan. A'udzu billahi minal minal jubr, minal kasal. Iya. Eh, dari kemalasan, dari penakut. Minta perlindungan dari kesyirikan, minta perlindungan dari hasad, minta perlindungan dari penyakit ini, penyakit ini. Minta perlindungan. A'udzu qul a'udzu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab ومن شر النفاثات في الأخد ومن شر حاسد إذا حسد semuanya bahaya-bahaya ini nanti akan hebat kita dalam meminta perlindungan kalau kita memperhatikan tiga hal satu kita harus tahu bahaya dari sesuatu yang kita mau berlindung darinya. Di situ baru ada auzu itu. Orang tidak akan pernah benar. A'udzu billahi minasyirk. Saya minta perlindungan kepada Allah dari syirik. Sementara dia tidak pernah tahu bahaya syirik. Dia harus punya ilmu tentang bahaya perkara itu. Hasad kita tahu bahasanya? Ya? Iya. Yeah. Hasad kita tahu bahayanya? Iya. Yeah. Eh, bahayanya hasad. mengerikan itu. Penyakitnya iblis. Penyakitnya Yahudi. Penyakitnya. Penyakitnya. Penyakitnya semua penjahat. Ketika orang tahu bahaya, di situ akan muncul upaya meminta perlindungan. Jelas ya? Kalau orang tidak tahu bahaya, tidak ada itu upaya itu. Ada orang yang mau pulang ke Makassar. Pulang jam 12 malam dari Mamuju. Misalnya di pertengah jalan, mungkin di Majene atau apa, oh di situ ada perampok. Sopir pertama, mobil pertama, tidak tahu apa-apa di situ ada perampok. Dia juga baru datang. Dia tahunya sama dengan daerahnya, tidak ada apa-apa. Jam 12 malam, jam 12 siang. Iya, yes, sama saja. Dia merasa tenang. Dia tidak tahu. Dia tidak punya ilmu akan bahas bahaya. Dia jalan saja. Selama perjalanan tenang, tidak ada bahaya. Iya. Mobil yang kedua tahu bahwa di sana ada bahaya bahaya. Biasa ada perampok, biasa ada ini. Kapan dia tahu? Pasti apa? Ini bahaya ini. Dia akan berusaha melindungi diri. Mungkin dia bawa orang, orang yang pintar main silat, dia siapkan alat-alat, parang atau apa, atau mungkin dia bawa aparat. Iya. Itu untuk orang yang tahu bahaya. Yang tidak tahu bahaya tidak akan ada persiapan begitu dekat. Di tempat yang biasa muncul perampok itu. Orang yang tidak tahu bahaya ini, ketika ditahan, tetap santai. Apa? Oh, mau apa ini orang? Kenapa ada seperti ini? Dibuka pintunya, ada apa? Santai, ada apa? Eh, nanti dipukul, bahaya nih. Diambil barangnya dia, baru sadar. Tapi orang yang sudah siap, dilihat dari jauh. Nah, ha, ada orang kumpul-kumpul. Siap, siap. Sepada. Itu ketika dia tahu, dia tahu bahaya. Jadi kalau kita baca, Kula a'udhu di rabbil falak. Saya meminta perlindungan dengan pencipta, penguasa, pengatur semua makhluk min syarri dari bahaya min syarri ma khalaq dari bahaya semua yang Allah telah cipta yang mempunyai bahaya ini nanti benar kalau apa? kalau memang dia tahu bahaya itu eh bahaya ghasikin idha waqabah yang datang di waktu malam ketika semakin malam wa min syarri nafasati fil uqadah dari bahaya tukang-tukang sihir ketika meniup-niup di simpul-simpulnya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari bahaya orang yang hasad ketika hasad. Kalau dia tidak tahu mengerikannya bahaya ini, maka tidak akan pernah mantap a'udhu. Saya minta perlindungan ini. Sebab orang nanti minta mengkondisikan dirinya, minta penjagaan kalau tahu bahaya. Jelas? Ini yang pertama. Yang kedua, ilmu tentang dirinya. Dia tahu dirinya. Tidak bisa menghadapi bahaya. Dirinya lemah. Dirinya perlu perlindungan. Perlu penjagaan. Maka di sanalah betul-betul Orang minta perlindungan itu, oh betul-betul minta perlindungan itu. Siapa dia tahu dirinya, tidak tahu. Tidak bisa. Iya. Saya akan celaka ini. Saya harus minta perlindungan. Kalau sudah masuk dalam kondisi ini, ketemu dengan ilmu yang ketiga. Bahwa ilmu yang ketiga ilmu tentang Allah. Bahwa tidak ada yang bisa melindungi dia kecuali hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sama sekali. Kecuali hanya dia. Maka di sana auzunya orang betul-betul mantap. Banyak-banyak kita auzunya, mantap lafaznya. Tetapi tidak menghadirkan tiga ini. Karena itu lihat. auzu bi rabbil falak. Kul a'udzu bi rabbil falak. Lihat, tiga-tiganya disebut. auzu saya. A'udhu, saya minta perlindungan. Birobbil falak. Kepada siapa? Disebut siapa? Rob. Robnya, pencipta, penguasanya al-falak. Seluruh makhluk. Min syarri. Dari bahaya. Disebut bahaya itu. Kul a'udhu birabbin nas. Saya minta perlindungan. Disebut. Kita dalam keadaan apa? birabbin nas rob manusia malikin nas penguasa manusia ilahin nas tuhan manusia min syarri disebut bahayanya min syarril waswas dan seterusnya alikhwah rahimakumullah ingin selamat minta perlindungan bertaawud tapi ta'awud yang benar nanti ketika apa? Kita munculkan tiga ilmu ini. Ilmu tentang diri kita lemah tidak bisa. Ilmu tentang bahaya yang sangat mengerikan. Dan ilmu bahwa hanya Allah satu-satunya pelindung dan penyelamat kita. Maka apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi, a'udzu billahi dari apapun bahaya. Sebut itu. Kita akan selamat. Kalau kita paham ini, kita tidak perlu batu-batu. Keris-keris. Benda-benda pusaka kulau-kulau, cincin, sabuk-sabuk, apapun yang dianggap bisa menjadi seluruhnya justru sebab datangnya bencana. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Allah jelaskan. Ada lelaki-lelaki dari kalangan manusia Ya'uduna. Ini ya'uduna sama a'udhu tadi. Minta perlindungan. Minta penjagaan. Dengan siapa? Dengan lelaki-lelaki dari kalangan jin. Allah jelaskan ini. Di surah jin ini. Ini ilmu ini. Tentang hakikat. Minta perlindungan. Penjagaan. Melalui jin. Apa akibatnya? Fazaduhum rahaqa mereka semakin menambah kafirnya semakin menambah sesatnya semakin menambah susahnya semakin menambah tidak terlindungi semakin menambah celakanya makanya orang ketika menganggap saya nanti terlindungi ketika pakai ini itu awalnya saja itu dia rasakan selanjutnya dia adalah manusia yang paling paling terancam Sebab minimal sudah hancur agamanya. Dia sudah serahkan harapan dan perlindungannya kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mau menghadapi apa? Apa yang kita takutkan? Apa yang kita khawatirkan? Syirik, syaitan, guna-guna, apa? Apapun yang bisa mendatangkan bahaya. Minta perlindungan kepada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala. Di sana kita akan tertunduk. Alikhwah rahimah. Ini sedikit tentang hasad yang merupakan penyakit hati yang sangat mengerikan. Sehabis sholat duhur, kita sambung beberapa menit. Selanjutnya, tanya jawab. Istirahat, habis asar Ustadz Salman iya masuk dengan materi yang sangat penting empat kaidah pembeda antara tauhid dan syirik semoga ada manfaatnya subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik sallallahu alaihi wasallam